Bulan Ramadan. bulan maghfirah. Bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk memperbanyak amal saleh di dalamnya. Bulan di mana kaum muslimin selalu menanti dan menunggu kapan mereka masih bisa merasakan nikmatnya bulan tersebut. Maka bulan Ramadan yang merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jal dari neraka. Mereka yang disebut al-utaqa minan nar. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Dan kesempatan itu pada setiap malam di bulan-bulan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة mungkin pintu yang satu ini ditutup silau iya Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila telah tiba awal malam di bulan Ramadan maka dibelenggulah para syaitan jin-jin yang jahat dan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak satupun pintu yang terbuka dan dibukakan pintu-pintu surga. Dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu kemudian diserukan. Ya baghi al khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, datanglah. Kemarilah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, tahanlah diri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam. Maka ini kesempatan bagi setiap hamba kaum muslimin untuk menghidupkan Ramadan dengan berbagai amalan saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita meraih maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Selama hamba tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Termasuk di antara yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum memasuki bulan Ramadan hendaknya kita mempelajari hal-hal yang hubungannya dengan hukum-hukum dan adab-adab di bulan Ramadan sehingga pada saat kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita telah mengetahui apa yang harus kita amalkan. Apa yang semestinya kita perbanyak. Dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Maka mengilmui hukum-hukum Ramadan merupakan hal yang penting dan yang wajib untuk diketahui setiap muslim. Dan ini termasuk di antara menuntut ilmu yang wajib. Talabul ilm. Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Maka oleh karena itu kita insyaAllah ta'ala dalam dua hari ini mempelajari hukum-hukum dan adab seputar bulan Ramadan dan puasa Ramadan. dan kita memilih salah satu kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum berpuasa di bulan Ramadan kitab yang ringkas dan mudah difahami insyaallah taala yaitu kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhawil kitab was sunnah. Kitab ini ditulis oleh sekumpulan ulama dan direkomendasi oleh Ma'al Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al Syekh Hafizahullah Ta'ala Maka kita akan membaca insyaAllah Ta'ala risalah ini atau kitab ini dan kita akan menambah penjelasan-penjelasan yang penting untuk kita jelaskan. Namun di sini saya berusaha menghindari eh, penjelasan yang terlalu panjang dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama agar kemudian kita bisa eh, menghabiskan seluruh pembahasan seputar bulan Ramadan. Dan apabila masih tersisa insyaallah taala kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang zakat al-fitr kemudian dilanjutkan dengan hukum-hukum tentang tata cara pelaksanaan salatul Id. Itu jika memungkinkan dan masih ada waktu oleh karena itu kita tidak akan terlalu panjang membahas setiap permasalahan. Mungkin kita akan sebutkan adanya perselisihan para ulama dan menyebutkan yang rajih. Mana yang kuat dari pendapat para ulama tersebut berdasarkan dalil-dalil dan alasannya. Maka kita memasuki bab yang pertama الباب الأول bab yang pertama في مقدمات الصيام وفيه مسائل مقدمة tentang as-siyam berpuasa dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه Permasalahan yang pertama definisi siam. Definisi as-siyam disebut juga as-saum. Dan menerangkan tentang rukun-rukunnya. Ta'rifuhu adapun definisinya as-siyamu fil lughah Al-imsaku anisyai. Asyam secara bahasa maknanya menahan diri dari sesuatu. Apabila seseorang menahan diri dari sesuatu maka dikatakan bahwa dia saim. Dia saim. Saim artinya menahan diri menahan diri dari apa saja secara umum, itu secara bahasa. Seorang menahan diri untuk berbicara. Maka seharian dia tidak berbicara, maka dia disebut saim. Orang yang bersiam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Maryam alaihissalam yang dia menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapun. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Inni nadartu lirrahmani rahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya." Inni nadartu lirrahman. rahman Kata Maryam, aku bernadar kepada Allah sauman berpuasa yang puasanya falan ukallimal yauma insiya saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia maka dia berpuasa puasa bicara jadi secara bahasa yang dimaksud dengan asyam menahan diri dari apa saja wa fi syar'i adapun definisi secara istilah syar'i yang dimaksud asyam al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyah. Menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa yang disertai dengan niat min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syams yang dimulai dari terbitnya fajar sadiq hingga terbenamnya matahari. Maka ini yang dimaksud asyam secara istilah, secara terminologi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan at-ta'abbud lillah azza wa jal bil imsak an al-akal wa syurb wa sair al-fattirat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dan demikianlah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setiap kita membahas sesuatu yang berkenan tentang amalan ibadah maka kita harus meninjau dari dua sisi itu. Sisi secara bahasa dan sisi secara istilah syar'i. Ini penting agar kemudian kita tidak membawa permasalahan-permasalahan ibadah kepada definisi secara bahasa. Seperti misalnya as-salatu. As-salah secara bahasa berdoa. Namun secara istilah salat yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan Itulah yang dimaksud salat secara istilah. Apabila disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa aqimus salah. Tegakkanlah salat. Maka yang dimaksud salat dalam istilah syar'i. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan, ya, saya sudah sholat. Saya sudah sholat. Diperintahkan, kamu tegakkan sholat. Saya sudah sholat. Gimana kamu sholat? Ini tadi saya sholat. Saya kan sudah berdoa. Berdoa itu kan sholat katanya. Maka kita mengatakan anda jahil. Karena yang dimaksud sholat dalam firman Allah, perintah untuk menegakkan sholat adalah sholat dalam istilah syar'i. Demikian pula istilah bid'ah membawa setiap dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada makna istilah syar'i, kepada definisi secara istilah bahwa yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam kullu bid'atin dalalah setiap bid'ah itu sesat maksudnya bid'ah dalam di dalam agama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kalau ada yang mengatakan, lalu kenapa kalian kok pakai mobil? Mobil kan bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul. Mengapa kalian memakai pesawat? Pesawat bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul. Maka kita mengatakan Bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah dalam istilah syar'i, bid'ah di dalam agama. Adapun secara bahasa banyak perkara-perkara bid'ah yang baru yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak terlarang. Maka demikian pula dalam memahami makna siam. Siam secara bahasa menahan diri. Kalau ada seorang yang berhujjah dengan definisi secara bahasa namun dia tidak berpuasa secara istilah maka dia berada dalam kesesatan yang nyata di bulan Ramadan tidak ada uzur dia tetap makan dan minum di siang hari ketika dikatakan kenapa kamu tidak berpuasa maka dia menyatakan ya saya sudah berpuasa ini maksudnya berpuasa itu kan menahan diri, tidak menyakiti orang. Ya, tidak menyakiti orang, tidak berkata buruk dan seterusnya. Maka kita mengatakan Anda jahil. Anda berada dalam kesesatan karena memahami asyam harus difahami berdasarkan definisi secara syar'i. Jadi ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah pengertian as-siyam. Kemudian yang kedua arkanu, rukun-rukun berpuasa. Min khilali ta'rif as-siyam fil istilah yattadhihu anna lahu ruknaini asasiyain. Maka dari sela, sela penjelasan tentang definisi berpuasa secara istilah, maka jelas bagi kita bahwa puasa itu mengandung dua rukun yang menjadi pondasi dalam berpuasa. Huma yang per, ya, kedua rukun tersebut, al-awwal yang pertama al-imsak. Menahan diri anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. ودليل هذا الركن قوله تعالى Adapun dalil rukun ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 187 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Thumma atimmu siyama ila lail. Maka sekarang datangilah istri kalian, itu di malam hari. Dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kalian dari rahmatnya. Lalu Allah azza wa jalla menerangkan, makanlah dan minumlah kalian. Hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Minal fajri. Ya, yaitu munculnya fajar sadiq. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam. Benang putih yaitu uh, cahaya yang menunjukkan akan datangnya siang yang cahaya tersebut ditandai dengan munculnya fajar sadiq. Adapun yang dimaksud benang hitam yaitu gelapnya malam. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nampak atas kalian benang putih dari benang hitam, yakni munculnya fajar. Fajar sadiq. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini Adi bin Hatim sempat memahami ayat ini sebagaimana disebutkannya. Pada saat beliau hendak berpuasa, maka dia sudah menyiapkan di dia menaruh di bantalnya itu dia menaruh satu benang putih, satu benang hitam. Terus dilihat, dilihat. Kalau dia sudah bisa melihatnya, baru dia menahan diri, nggak makan lagi. Ya, rumahnya tertutup. Akhirnya nggak terlihat-lihat. Ya, sampai nampak pagi. Dalam keadaan dia menyangka bahwa Eh, masih diperbolehkan makan dan minum. Sampai kemudian dia memberitakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang dimaksud al fajr yaitu munculnya fajar sadiq. Thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian kalian sempurnakan puasa itu hingga malam. Dan awal malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam yaitu putihnya cahaya siang dan hitamnya kegelapan malam. Jadi ini rukun yang pertama Menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Asal yang kedua an-niyah. Yang kedua berniat بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله سبحانه وتعالى di mana seorang yang berpuasa memaksudkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabiniyati tatamayyazu al-a'mal al maqsuda lil ibadati an ghairiha min al-a'mal. Maka dengan niat akan terpisahkan antara satu amalan dengan amalan yang lain antara amalan-amalan yang dimaksudkan ibadah dengan amalan yang dilakukan bukan untuk tujuan ibadah. Misalnya seseorang dia tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari malam hari hingga keesokan harinya dia tidak makan sama sekali. Tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan ngomong pun tidak. Bahkan lebih dari itu, mulutnya dijahit. Tujuannya untuk apa? Menuntut agar presiden fulan turun dari kekuasaannya kalau tidak, kami akan tetap seperti ini. Atau menuntut agar dinaikkan gajinya. Kalau tidak, kami akan tetap seperti ini. Sehari, dua hari, tiga hari, mungkin saja menyebabkan dia mati. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah dia disebut berpuasa secara syar'i? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang membedakan adalah an-niyah. Maka dengan niat tersebut dibedakan antara amalan yang tujuannya ibadah dengan amalan-amalan yang lain yang bukan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadat maka dengan niat terpisahkan ibadah sebagian ibadah dengan yang lainnya sebab seseorang ketika dia berpuasa pun maka dia harus meniatkan puasa apa dia karena puasa macam-macam ada yang wajib ada yang sunnah Puasa sunnah pun macam-macam. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis. Dan yang lainnya. Puasa wajib. Demikian pula. Ada puasa kafarah. Ada puasa nadar. Dan ada puasa Ramadan. Atau qada'u Ramadan. Maka dengan niat Seorang harus menentukan puasa apa dia. Fayaqsidu sa'imu bihadha siyam. Maka seorang yang berpuasa meniatkan dengan puasa tersebut imma siyam Ramadan atau ghairuhu min anwa'is siyam. Apakah dia berpuasa Ramadan atau yang lainnya dari berbagai jen macam jenis puasa. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam Adapun dalil rukun yang kedua ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah satu hal yang penting untuk kita peringatkan bahwa an-niyah yang dimaksud niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati sebab makna niat itu adalah al-azmu ala fi'li syai'. Berkeinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Jadi dia kaitannya dengan hati. Bukan dengan lisan. Tidak mungkin seseorang dia berwudu dari rumahnya. Setelah itu dia keluar meninggalkan rumahnya menuju ke masjid. Bertepatan dengan waktu-waktu solat. Solat zuhur misalnya. Lalu dikumandangkan azan, lalu dia sholat sunnah, dikumandangkan iqamah, lalu dia memasuki saf untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Lalu dikatakan bahwa dia tidak berniat sholat zuhur. Karena dia tadi tidak mengatakan usolli. Maka tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, dari rumahnya dia sudah berwudu, lalu dia melangkahkan kakinya ke masjid menunjukkan bahwa dia sudah berniat. Menunjukkan bahwa dia sudah berniat. Tidak ada satu amalan yang diamalkan oleh seorang dalam kondisi sadar. Melainkan dia sudah berniat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار apabila bertemu dua muslim masing-masing membawa pedang yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka kata Abu Bakar hada al-qatil fama balul maqtul kalau yang membunuh masuk neraka bisa diterima tapi mengapa yang terbunuh pun masuk neraka Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Karena dia punya keinginan yang kuat, itulah niat. Dia berniat untuk membunuh temannya itu. Hanya tidak kesampaian dia yang dibunuh. Namun dengan niatnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi niat itu hubungannya dengan dengan hati. Bahkan kata para ulama, apabila seseorang dia uh, membebani dirinya untuk mengamalkan sesuatu tanpa niat itu dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Apabila seseorang membebani dirinya untuk mengamalkan sesuatu tanpa niat, dia tidak akan mampu. Ya, karena ketika dia akan melakukan suatu amalan itu niat pasti selalu bersamanya. Kecuali dalam kondisi-kondisi di mana seorang tidak sadar atau gerakan refleks ya yang dia melakukannya tanpa maksud itu tanpa niat jadi niat bukan yang dimaksud melafazkan ketika berpuasa mengucapkan nawaitu sauma ghadin lillahi tabaraka wa ta'ala dan seterusnya melafazkan niat bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi ini dua rukun dua rukun berpuasa rukun yang pertama yang, yang sesuai yang ditunjukkan menahan diri dari Segala hal yang membatalkan. Rukun yang kedua, niat. Masya Allah. Ya, jadi harus awas. Sewaktu-waktu tiba-tiba ditanya. Apalagi yang matanya mulai sayup-sayup. Al-mas'alatu tsaniyah permasalahan yang kedua hukum siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum berpuasa Ramadan. Dan dalilnya Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan berpuasa di bulan Ramadan salah satu dari lima rukun Islam. وذلك في قوله تعالى yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah al Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semoga kalian bertakwa wa qawlihi ta'ala demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul baqarah ayat 185 syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia. Dan penjelas dari petunjuk dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, fal yasumhu. Lam yang ada pada kalimat ini yang disebut lamul amr, lam perintah. Dan asal hukum perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Maka hendaknya dia berpuasa. Maka dua dalil ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dari hadis ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Buniya al-Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajji الله man istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih. Islam dibangun di atas lima pondasi. Mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan Hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim walima rawahu Talha bin Ubaidillah berdasarkan riwayat Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'irar ras ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan rambutnya uh, yakni tidak teratur. Rambutnya tidak teratur. Menunjukkan dia dalam keadaan lusuh. Faqala Lalu kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alaiya min siyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadaku dari berpuasa. Qala syahru Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Qala alayya ghairuh? Apakah ada kewajiban lain yang harus aku lakukan? Qala la. Illa an tatawwa'a syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang wajib. Selain puasa Ramadan kecuali apabila engkau hendak mengerjakan yang sunnah Maka dua hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menerangkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalil dari ijma' wa qad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat telah bersepakat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة dan bahwa berpuasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang diketahui secara pasti di dalam agama ini. Wa anna munkirahu kafir murtaddun 'anil Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Dan dia murtad dari Islam. فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع maka telah tetaplah kewajiban berpuasa Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama wa ajma'al muslimuna ala kufri man angkarah kaum muslimin telah bersepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kafir. Karena kewajiban Ramadan termasuk di antara sesuatu yang pasti diketahui di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalnya dia jahil. Dia jahil, dia baru masuk Islam. Kemudian dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin. Jauh dari kaum muslimin. Sehingga tidak sampai kepadanya berita tentang syariat-syariat Islam. Termasuk kewajiban Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia diberi uzur dalam hal ini. Namun seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan dia dari kecil dikenal sebagai seorang muslim lalu dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir kafir dan keluar dari Islam bedakan dua keadaan keadaan yang pertama seorang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib atau misalnya dia mengatakan puasa Ramadan itu sunnah saja. Mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan tidak. Mengapa? Ini hukumnya apa? Hah? Kafir apa enggak? Hah? Dia berpuasa sebulan penuh, puasa Ramadan. Dia berpuasa sebulan penuh. Tapi dia mengatakan bahwa Puasa Ramadan hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Siapa yang ingin berpuasa silahkan. Dan itu keutamaan. Dan yang tidak berpuasa. Maka tidak ada celaan atasnya. Apa hukum orang ini? Hah? Apa? Kafir. Wah, tegas betul ini. Ya. Ya kita berbicara tentang seorang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kafir. Meskipun dia berpuasa sebulan penuh. Ya. Meskipun dia sholat dan haji. Kafir. Kemudian keadaan yang kedua, seseorang yang dia meninggalkan puasa Ramadan. Kalaupun dia berpuasa paling sehari, dua hari, mayoritasnya dia tinggalkan. Atau dia meninggalkan seluruhnya. Tatkala ia ditanya, mengapa kamu tidak berpuasa Ramadan? Maka dia mengatakan, ya itulah. Saya tahu bahwa itu wajib, tapi gimana lagi? Saya merasa belum bisa. Ini gimana hukum orang ini? Kafir apa enggak? Hah? Nah. Tidak kafir. Tidak kafir. Ya, apabila dia masih meyakini kewajibannya. Namun dia meninggalkannya karena hawa nafsu. Namun orang yang seperti ini dalam bahaya besar. Karena kemaksiatan apabila dipelihara akan mengantarkan kepada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufur, kata para ulama. Kemaksiatan itu adalah pengantar kekufuran. Maka hendaknya seorang muslim meyakini kewajibannya dan mengamalkannya. Apabila seorang meninggalkannya tanpa udur, maka dia dalam bahaya yang besar. Karena pada saat dia menganggap ringan hal tersebut, maka akan ringan pula baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dari salat, zakat dan yang lainnya. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berpuasa di bulan Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' dan para ulama bersepakat awal permulaan diwajibkannya Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa peperangan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang-perang yang besar, perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan dalam keadaan kaum muslimin mereka memasuki bulan diwajibkannya berpuasa. Demikian pula peristiwa perang Uhud Dan sepakat para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sembilan Ramadan, sembilan kali Ramadan, ya hingga tahun ke sepuluh Hijriyah. Al-masalah tsalitsah, permasalahan yang ketiga aqsamus siyam. Pembahagian puasa. As-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'. Puasa itu ada dua bagian. Ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Yang wajib terbagi menjadi tiga bahagian. Ini semua termasuk puasa yang wajib. Yang pertama saumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, saumul kaffarat. Puasa kafarah. Seperti puasa yang diwajibkan bagi seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Maka di antara kafarah penebus dosa yang diwajibkan kepadanya berpuasa dua bulan berturut-turut. Nah, ini disebut saumul kafarah. Puasa kafarah. Berpuasa karena menyalahi sumpah. Misalnya, berpuasa karena membunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Ini semua termasuk dalam jenis puasa kafarah. Yang ketiga saumun nadri, berpuasa nazar. Misalnya seseorang mewajibkan atas dirinya puasa tertentu yang asal hukumnya tidak wajib. Misalnya dia mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesembuhan dari penyakit ini, maka saya akan rutin berpuasa Senin dan Kamis. Yang asal hukumnya Senin Kamis tidak wajib berpuasa. Namun setelah dia menetapkan menjadi nazar, maka puasa nazar itu menjadi puasa yang wajib baginya. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun pembahasan kita di sini hanya terbatas pada pembahasan tentang puasa Ramadan wa fi shaumi tatawwu' dan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawadhi'iha insyaallah taala. Adapun jenis puasa kafara, puasa nadar, maka ini ada pembahasan tersendiri. Insyaallah taala. Al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyati sawmihi. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dan hikmah mengapa disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Adapun keutamaannya di antaranya disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ridha Allah maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan itu Allah diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan kepada kita keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu menghapuskan dosa-dosa hamba, menghapuskan dosa-dosa hamba, tapi dengan syarat apabila seseorang melakukannya dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka di sini dituntut ikhlas dalam ber, beribadah, dalam berpuasa Ramadan. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla agar kemudian dia mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diampuni segala dosa-dosa yang lalu mencakup dosa-dosa besar, jawabannya yang zahir yang dimaksud dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar memiliki syarat-syarat tersendiri. Apabila seorang melakukan perbuatan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syarat-syarat yaitu dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Oleh karena itu disebutkan pada hadis yang berikutnya yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza batil kabair. Antara salat lima waktu. Antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya. Idza batil kabair. Apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti mafhum yang difahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apabila seorang melakukan dosa besar, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara taubat, bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang kedua, menyesali perbuatan itu. Syarat yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Syarat yang keempat, dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Bukan dalam kondisi ruhnya sudah siap dicabut dalam kondisi sekarat baru dia bertaubat tidak bermanfaat Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ya, Sebelum gargara, sebelum nyawanya, rohnya sudah sampai ke kerongkongannya siap untuk dicabut. Maka masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menerangkan kepada kita ma'asyarakat rahimakumullah bahwa dalam berpuasa harus disertai dengan taubat secara menyeluruh dari seluruh perbuatan dosa. Sehingga tatkala kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar kembali menjadi seorang yang suci, bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan merupakan kerugian bagi seorang hamba. Tatkala dia masih mendapati bulan Ramadan di tahun itu, Lalu kemudian dia keluar meninggalkan Ramadan, namun dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghiba anfu mri'in adraka Ramadan thumma salakha minha falam yughfar lah. Sungguh sangat merugi seorang hamba dia mendapati bulan Ramadan lalu dia meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hada ba'du ma warada fi fadli siyam syahri Ramadan. Ini sebahagian dari yang disebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan wa fadailuhu katsirah. Dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua al-hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Apa hikmahnya? Hikmah disyariatkannya berpuasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menahan diri dari makan, dari minum, dari melakukan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan? Mengapa? Di sana banyak sekali hikmah. Namun di sini disebutkan di antara hikmah tersebut. Syara Allah Subhanahu as-sawma li hikamin adidah wa fawaida katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan berpuasa dengan hikmah yang banyak dan faidah yang sangat banyak. Famin dzalika di antaranya tazkiyatun nafsi wa tathiruha. Membersihkan diri dan menyucikan jiwa. Wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Dan membersihkannya dari berbagai campuran-campuran yang buruk dari kotoran-kotoran dan akhlak yang rendah. Lianna sauma yudayyiqu majari syaitan fi badanil insan. Sebab dengan berpuasa itu akan menyempitkan jalur jalurnya syaitan di dalam tubuh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah. Itu jalurnya syaitan. Maka dengan berpuasa kata beliau menyempitkan jalurnya syaitan. Menutup pintu syaitan. Agar syaitan tersebut tidak mampu menggoda hamba tersebut untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berpuasa maka melemahkan fisiknya. Melemahkan fisik dan melemahkan syahwat oleh karenanya kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa ini itu sebagai benteng sebagai tameng yang kokoh bagi seorang hamba agar dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina dan yang lainnya Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para pemuda yang mereka belum sanggup untuk menikah agar mereka memperbanyak puasa. Riwayat Imam Al Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه fa وجاء Wahai sekalian para pemuda, siapa yang sudah punya kemampuan nikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, fa'alaihi alaihi bisawm. Hendaknya dia memperbanyak puasa. Karena itu akan menjadi tameng baginya. Ya, maka berpuasa ini masyarul rahimakumullah uh, menghancurkan hawa nafsu, melemahkan syahwat yang dapat mengantarkan dia kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dengan berpuasa itu akan menjadikan seorang belajar zuhud dalam kehidupan dunia dan syahwatnya agar kemudian dia sadar bahwa hidup ini bukan hanya untuk makan dan minum tiap saat makan tiap saat makan dan seterusnya yang diurusi hanya perutnya dan syahwatnya maka hidup ini di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk menguji kesabaran mereka. Sabar dalam beribadah yang menjadi tujuan diciptakannya makhluk, diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan berpuasa seorang akan mengingat ya itu adalah ujian agar kemudian dia bersabar dia bersabar bahwa hidup ini bukan hanya untuk merasakan kenikmatan di dunia namun hidup ini hendaknya dijadikan sebagai wasilah dengan bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dan akan menjadikan seorang rindu dengan akhirat dan kenikmatannya. Oleh karena itu kita mendapati seorang yang memperbanyak puasa itu akan lebih mudah baginya mengontrol syahwatnya dan meminimalisir keburukan. Meminimalisir keburukan. Kita mendapati seorang yang berpuasa, dia jauh lebih mampu untuk mengendalikan dirinya. Dia tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Ya. Karena seorang berbicara membutuhkan tenaga. Maka pada saat dia berpuasa maka dia uh, menghemat tenaganya. Maka berbicara pun dia tidak melakukannya kecuali dalam hal-hal yang menurut dia bermanfaat. Bandingkan dengan seorang yang selalu setiap saat dia mengenyangkan perutnya. Maka dia lebih gesit. Sehingga dia merasa lebih ringan untuk melakukan hal-hal yang yang mungkin menjatuhkan dia ke dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berbeda halnya dengan seorang yang berpuasa karena nikmatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal itu dapat menjadikan dia lupa dengan makan dan minum. Oleh karena itu merupakan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa wisal apa itu puasa wisal? Menyambung puasa hari ini dengan puasa yang berikutnya tanpa berbuka dan tanpa makan sahur. Tidak makan di malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya berhari-hari karena nikmatnya yang beliau rasakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini khusus Rasulullah alaihissalatu dan tidak untuk umatnya. Namun di zaman Nabi alaihissalatu para sahabat semangat mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisal maka mereka pun berpuasa wisal mereka menyambung puasa hari ini dengan yang berikutnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan melarang mereka berpuasa bisal. Kata salah seorang sahabat, Innaka ya Rasulullah tuwasil. Engkau wahai Rasulullah menyambung puasamu. Maka kami pun melakukan seperti yang engkau lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum mithli. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Siapa di antara kalian yang bisa seperti aku? Aku ini di malam hari Allah Subhanahu wa taala yang memberi aku makan dan minum. Jadi beliau tidak makan, tidak berbuka puasa, tidak makan di malam hari, tidak makan sahur. Dan beliau mengatakan sesungguhnya aku di malam hari itu Allah yang memberi aku makan dan minum. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mendapat kiriman makanan dan minuman dari surga. Yang dirasakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam uh, karena kenikmatan ibadah yang beliau rasakan dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hal itu menyebabkan beliau lupa dari makan dan minum merasa tidak lagi merasakan kenikmatan dari makanan dan minuman tersebut namun dia merasa nikmat dengan ibadah dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad namun ternyata para sahabat mereka tetap menyambung puasanya berpuasa wisal maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menghukum mereka. Maka beliau menyambung puasa hari ini, keesokannya, ditambah lagi keesokan harinya. Hari berikutnya sudah masuki satu Syawal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Kalau seandainya masih belum memasuki, belum terlihat hilal, aku tambah lagi puasa wisol lagi. Berhari-hari gak makan. Tapi karena telah masuki satu syawal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka. Maka ini kekhususan Nabi Alaihi Wasallam tidak untuk umatnya. Kalaupun di antara umatnya ada yang ingin berpuasa wisol, batasnya sampai waktu sahur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyukum arada ayuwasil faliwasil ila sahab. Siapa di antara kalian yang ingin berpuasa wisal, maka dia melakukan wisal sampai waktu sahur saja. Sampai waktu sahur. Di waktu sahur dia harus makan. Nah. Kemudian yang ketiga, as-sawmu al 'alal 'atfi 'alal masakin. Berpuasa itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin wasyu'ur alamihim dan merasakan apa yang mereka rasakan kepedihan ya kekurangan dalam kehidupan maka dengan berpuasa kita pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan Oh ternyata seperti ini orang yang kelaparan. Ternyata seperti ini orang yang tidak punya makan. Ya. Maka dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang kekurangan makan ya yang menyebabkan mereka kelaparan. Lianna saima yadhuku alam al-ju' wal Sebab orang yang berpuasa dia akan merasakan eh, apa rasa lapar. Pedihnya rasa lapar dan haus. Ila ghairi dzalika min al-hikam al-balighah wal fawaid al-adidah. Dan yang lainnya dari hikmah yang demikian banyak dan faidah yang banyak. Disebutkan oleh Zarqani rahimahullahu taala Kata beliau, syar'us siyam atau syuri'as siyam li fawaid. Disyariatkannya berpuasa karena ada beberapa faidah. A'zamuha kasrun nafs. Faidah yang terbesar dari berpuasa adalah menghancurkan hawa nafsu. Melemahkan hawa nafsu. Wa qahru syaitan dan menundukkan syaitan. Fashaba'u nahrun fin nafsi yariduhu syaitan. Maka perasaan kenyang perasaan kenyang dalam diri seseorang itu ibaratnya sungai yang didatangi oleh syaitan. Ibaratnya seperti sungai yang didatangi oleh syaitan. Apabila seorang merasa kenyang. walju nahrun firruh tariduhul malaika. Sementara rasa lapar itu seperti sungai di dalam ruh yang didatangi oleh para malaikat yang didatangi oleh para malaikat. Walhasil Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini termasuk diantara manfaat yang besar dari berpuasa. Melemahkan syahwat yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kelima, syurutu wujub siyami Ramadan. Syarat-syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan. Syarat-syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan. Yajib siyam Ramadhan ala man tawaffarat atau tawafarat fihi syurut at-taliyah. Wajib berpuasa Ramadhan kepada mereka yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi ini difahami dan dihafal syarat-syarat seorang yang diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang pertama, al-Islam. Dia harus muslim. fala yajibu wa la yasihhu siyamu kafir. Maka tidak wajib, bahkan tidak sah berpuasa yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau misalnya ada dari kalangan non-muslim dengan alasan menghargai kaum muslimin toleransi. Maka mereka mengatakan, di bulan Ramadan kami juga ingin berpuasa. Makan di waktu sahur, berbuka di saat terbenamnya matahari. Tidak makan dan tidak minum. Naam, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah puasa ini bermanfaat? Tidak sama sekali. Sebab dia kafir. Salah satu syarat diterimanya satu amalan yang disebut ibadah apabila dia muslim. Seorang yang kafir, seorang yang kafir menyumbangkan sebagian hartanya. Mungkin nanti ada dari kalangan Nasrani atau Konghucu datang menyerahkan hartanya. ini untuk bangun masjid. Diterima nggak? Terima nggak? Hah? Diterima? Nanti kalau ada yang datang, tolong ini terlalu kecil masjidnya ini. Bangun dua kali lipat. Ternyata yang nyumbang kafir. Terima enggak? Hah? Dia kafir. Hah? Tidak. Kenapa? Hah? Kafir urusan pahala serahkan kepada Allah. Tidak diterima pahalanya. Uangnya diambil. <laughs> Uangnya diterima. Ya. Bukan suatu hal yang diharamkan. Tidak mengapa diambil. Namun dia tidak mendapatkan pahala sama sekali wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi Tidak ada yang mencegah untuk diterimanya nafkah, infak mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Taib, maka apabila ada seorang non muslim dia berpuasa mengikuti syarat-syaratnya menjalankan apa eh, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hanya saja dia kafir maka tidak sah puasa yang dia lakukan karena siyama ibadah wal ibadah la tasihhu minal kafir karena berpuasa itu ibadah dan ibadah itu tidak sah dari seorang yang kafir fa aslama la yalzamu biqada'i mafatah. Dan apabila dia masuk Islam, maka tidak mengharuskan dia mengqada apa yang telah lalu. Selama 20 tahun dia kafir. Lalu dia masuk Islam. Apakah dia harus mengqada puasa yang yang bertahun-tahun dia tidak mengerjakannya? Tidak. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al Islamu yahdimu kana qablah. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan pada Amr bin Al-Aus, "Ama alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu kana qablah?" Apakah engkau tidak mengetahui wahai Amr bahwa dengan masuk Islamnya seseorang maka itu merobohkan apa yang telah lalu? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir apabila dia mereka meninggalkan kekafirannya, maka diampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu. Maka seorang yang kafir, begitu dia masuk ke dalam Islam, maka dia tidak harus untuk mengkaba puasa-puasa yang pernah dia tinggalkan di saat dia masih kafir. Jadi ini syarat yang pertama, syarat yang disebut para ulama syaratus sihhah. Syarat sahnya. Yang kedua al-bulughu. Balik. Mencapai usia balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Tidak ada kewajiban berpuasa bagi seorang yang belum mencapai batasan sebagai mukallaf. Yaitu belum balik. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam rufi'al qalamu an thalathah Pena itu diangkat dari tiga jenis manusia. Di antaranya fadzakara minhum sabi hatta yahtalim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di antara mereka anak kecil hingga dia ihtilam, yaitu mencapai usia balik. Dan tanda-tanda baliknya seseorang di antaranya adalah apabila dia ihtilam mimpi basah. Maka ini menunjukkan bahwa dia telah balik. Dan di antara tanda-tanda baliknya seseorang, ha? apabila apabila telah datang bulan khusus untuk wanita. Di antara tanda di antara tanda-tanda baliknya seseorang Hah? Dalil. Hah? Dari mana dalilnya itu? Atau pakai perasaan aja? Hah? Di antara tanda-tanda baliknya seorang tumbuh rambut bagian bawah di kemaluan. Hadis yang menerangkan tentang peristiwa Banu Khuraizah di mana kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengeksekusi orang-orang Yahudi maka untuk mengetahui siapa di antara mereka yang balik dilihat bagian kemaluannya apabila telah ditumbuhi bulu maka itu menunjukkan bahwa dia telah balik lalu dibunuh dan di antara tanda balik apabila telah mencapai usia 15 tahun. Nah, 15 tahun. Maka ini tanda-tanda e, balik. Ada yang mengatakan e, tumbuh payudara. Ada yang mengatakan suaranya berubah. Wallahu alam. Ya mungkin saja tapi membutuhkan dalil. Nah. Maka kata beliau, selama dia belum mencapai usia balik, maka tidak ada kewajiban. Walakinnahu yasihhu siyam min ghairil balighi law sama. Akan tetapi sah berpuasa seorang yang belum mencapai usia balik ketika dia berpuasa. Sah puasanya. Jadi ini yang dimaksud syurut al-ijab syarat wajib. Yaitu apabila dia telah mencapai usia balik, maka wajib berpuasa. Tapi kalau dia belum mencapai usia balik, lalu dia berpuasa, hukum puasanya sah. Berbeda dengan syarat yang pertama. Dia bukan muslim. Ya, tidak wajib berpuasa bahkan tidak sah ketika dia berpuasa. Tapi anak kecil kalau dia berpuasa, maka puasanya sah. Salat yang dia kerjakan sah. Haji yang dia kerjakan sah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita yang membawa anak kecilnya, lalu kemudian dia mengangkat anaknya dan bertanya kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam, "Alihada hajjun?" Qala na'am walaki ajrun. Apakah anak ini mendapatkan pahala jika dia menunaikan haji? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya. Dan engkau pun mendapatkan pahalanya. Ya, apakah anak ini sah ketika dia menunaikan haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya dan engkau pun mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in mereka melatih anak-anak mereka untuk berpuasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin puasa Asyura. Berpuasa Asyura sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah dan yang lainnya. Maka disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di hari Ashura mereka mengatakan fakunna nasumu wa nusawwimu sibyanana. Kami berpuasa ketika itu dan melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Lalu kami membuatkan mainan untuk mereka yang terbuat dari kapas. Jadi dibuat mainan untuk mereka agar mereka uh, asyik bermain yang menyebabkan mereka lupa dengan rasa lapar yang mereka rasakan sampai mendekati waktu berbuka puasa. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah uh, amalan para sahabat mendidik anak-anak mereka untuk melatih berpuasa. Ini termasuk di antara amalan sunnah membiasakan anak tersebut dari kecil agar dia terbiasa dengan amal saleh, dengan ibadah. Melatihnya salat, melatihnya berpuasa, melatih anak wanita dengan berhijab. Ya. Sehingga dia tumbuh dewasa dalam keadaan dia telah terbiasa menjalankan ibadah وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه Dan sepantasnya bagi walinya. Apakah orang tuanya atau kakaknya atau siapa saja yang mengurusinya untuk memerintahkan anak tersebut berpuasa agar dia terbiasa menjalankan ibadah sebelum dia mencapai usia balik. Karena ada yang mengatakan bahwa e, kalau dia belum balik jangan dipaksa. Biarkan dia. Ya. Mem me membiasakan anak untuk melakukan sesuatu yang yang merupakan beban dari mereka itu penyiksaan. Ya. Jangan biasakan anak itu ketika dia masih kecil terbiasa memakai cadar katanya. Itu membebani anak-anak. Tidak demikian. Bahkan sebaliknya. Membiasakan mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka memiliki rasa malu untuk menampakkan aurat. Semenjak kecil. Jangan dibiasakan dari kecil memakai pakaian-pakaian yang tidak sepantasnya. Ya, dengan alasan bahwa dia belum balik, nggak apa-apa. Maka membiasakan anak tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara amalan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga al-aqlu akal dia harus berakal. Fala yajibu siyamu alal majnun wal ma'tuh. Maka tidak ada kewajiban berpuasa pada orang yang gila dan tidak waras. Termasuk diantaranya orang yang sudah pikun. Yang tidak memahami apa yang dia lakukan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam rufi'al qalamu an thalathah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pena diangkat dari tiga jenis manusia fadzakara minhum al-majnun hatta yufiqa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara mereka orang yang gila hingga dia sadar yang dimaksud tidak wajib di sini yaitu tidak sah. Ya. Fala yajibu. Yang benar semestinya dia mengatakan fala yasihhu. Tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang yang gila. Hingga dia sadar. Yang keempat, as-sihhatu. Sehat. Faman kana maridan la yutiqu siyam lam yajib alaihi. Maka siapa yang sakit, yaitu sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Wa in shoma sahha siyamuhu. Dan apabila dia berpuasa, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Nah, yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa dia merasa berat atau penyakit yang dapat memperlambat kesembuhannya atau bahkan semakin menyebabkan penyakitnya semakin bertambah parah ya maka sakit ini yang membolehkan seseorang untuk untuk tidak berpuasa. Makanya di sini beliau mengatakan la yutiqu siam. Sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Yang kalau dia berpuasa, semakin lambat sembuhnya atau bahkan semakin memudaratkan dan semakin menambah penderitaan sakit yang dia rasakan. Ini menurut jumhur ulama, adapun sakit yang ringan Hah? Sakit uh, flu, sakit kepala ringan. Sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Maka ini tidak termasuk. Kalau sakit hati, hah? Nah, tidak termasuk. Sakit diejek orang. Tidak termasuk. Jadi yang dimaksud adalah sakit yang mu'tabar. Yang dianggap. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwa apa saja yang disebut sakit membolehkan dia untuk untuk tidak berpuasa meskipun sakit itu ringan namun wallahu taala alam pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih kuat. Bahwa yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang yang hubungannya dengan berpuasa. Dia merasa kelelahan. Dia merasa berat. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin مِنْ iddatun min ayyamin ukhra." siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan maka dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain fa in zala al marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min maka apabila sakit itu telah hilang maka wajib baginya mengqada apa yang dia tidak berpuasa dari hari-hari yang dilewatinya di bulan Ramadan. Nah, namun kalau dia berpuasa, meskipun dia merasa berat, tapi dia tetap memaksakan dirinya berpuasa. Maka puasa yang dilakukan hukumnya sah puasa yang dia lakukan hukumnya sah. Dan sakit juga ada dua jenis. Ada sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sakit yang dideritanya itu sakit yang sifatnya Seterusnya. Setelah diperiksakan ke dokter, kata dokter ini, tidak ada harapan kesembuhan. Ini jenis yang pertama. Jenis sakit yang kedua, sakit yang tarik. Yaitu sakit yang muncul, yang memungkinkan untuk disembuhkan. Sakit perut, menggigil, dan yang semisalnya, yang diharapkan kesembuhannya di masa-masa yang akan datang. Maka apabila sakit tersebut, sakit yang diharapkan kesembuhan, lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib baginya mengqadha di saat dia sembuh di luar bulan Ramadan. Dia harus mengqada. Adapun jika penyakit tersebut penyakit yang istilahnya muzamman, yang berkepanjangan, yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka ini pun ada dua jenis. Jenis yang pertama penyakit yang tidak menghalangi dia untuk berpuasa. Maka dia tetap berpuasa seperti sakit rematik. Ya, dan dia terus merasakan itu. Gak bisa hilang. Tapi dia tetap bisa berpuasa. Ya. Sakit asam urat. Tapi dia tetap bisa berpuasa. Bahkan puasanya mungkin lebih baik, lebih baik. Ya, agar dia terhindar dari makan makanan yang semakin menambah asam uratnya. Yang kedua, jenis penyakit yang berkepanjangan yang tidak diharapkan kesembuhannya yang menghalangi dia dari berpuasa, yang melemahkan dia dari berpuasa. Adapun jenis penyakit yang seperti ini yang dia tidak mampu berpuasa disebabkan karena penyakit tersebut dan tidak ada kesembuhannya maka ini hukumnya sama seperti hukum seorang yang sudah tua renta yang tidak lagi mampu berpuasa yang ini akan dijelaskan nanti insyaallah taala uh, apa yang harus dia lakukan dari membayar fidyah. Syarat yang kelima, al-iqamah. Dia harus dalam keadaan muqim. Yaitu syarat wajib. Fala yajibu sawmu alal musafir. Tidak wajib berpuasa bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan safar liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan safar maka dia menggantinya mengqadanya di hari-hari yang lain al-ayah falau sama al-musafiru sahha siyamuh apabila seorang musafir itu berpuasa maka puasanya sah Meskipun dia safar. Puasanya sah. Namun kalau dia berbuka dan tidak berpuasa dalam keadaan musafir, maka tidak ada dosa baginya. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fi safar. Dan wajib baginya mengqada' apa yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena safar. Namun jika dia tetap berpuasa di saat dia musafir, maka diperbolehkan. Terkecuali apabila puasanya dia dalam keadaan safar melemahkan dia. Melemahkan dia. Menyebabkan dia lemah melakukan ketaatan. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, "Laisa minal birri siyamu fis safar." Bukanlah termasuk ketaatan berpuasa ketika safar. Yang dimaksud di sini adalah puasanya seorang musafir yang menyebabkan dia lelah. Ya, menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas. Kelelahan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an dalam satu perjalanan safar ya e, pada Fathu Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan menuju Makkah dan beliau dalam keadaan berpuasa sampai di daerah yang disebut Qura'ul Ghamim. Para sahabat juga berpuasa. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam beliau meminta untuk diberikan diberikan kepada beliau bejana yang berisi air. Beliau mengangkatnya sehingga dilihat oleh para sahabat. Lalu beliau membatalkan puasanya dan minum. Pada saat beliau membatalkan puasanya, lalu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebagian yang tetap berpuasa padahal mereka lemah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ulaikal usah, ulaikal usah." Mereka telah bermaksiat, mereka telah bermaksiat. Maka mereka telah bermaksiat menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan dalam berpuasanya seorang musafir yang menyebabkan dia lelah sehingga dia tidak mampu beraktivitas. Menyulitkan. Adapun bagi seorang yang punya kekuatan, apalagi bagi dia puasa lebih baik daripada tidak berpuasa, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya berpuasa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami. Dia mengatakan ya Rasulullah ajidu bi quwwatan ala safar. Ajidu bi ala fi safar quwwatan ala siyam fahal hal alayya junah? Wahai Rasulullah, saya punya kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Apakah ada dosa bagiku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun min Allah Ta'ala." Faman akhadha biha hasan Wa man ahabba yasum fala junaha alaih. Safar itu atau tidak berpuasa ketika safar merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambil keringanan itu, maka itu kebaikan. Dan siapa yang tetap ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Yani apabila seorang Ah. punya kekuatan, tidak melemahkan dia. Pada saat dia berpuasa dalam keadaan musafir. Yang keenam, al min al haid wal nifas. Suci dari haid dan nifas. Fal haid wan nufasa la yajibu alaihim as-siyam, bal yahrumu alaihimah wanita haid dan nifas tidak ada kewajiban berpuasa. Bahkan haram. Haram bagi mereka berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha. Dalam riwayat Imam Bukhari, bukankah seorang wanita jika haid maka dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka itu menunjukkan kurangnya agamanya. Wa yajibul qada'u 'alaihima, namun wajib bagi mereka mengqada'. Seorang wanita yang dalam keadaan ha dalam keadaan haid demikian pula nifas yang menyebabkan mereka tidak berpuasa namun wajib bagi mereka mengqadha di hari-hari yang lainnya liqauli Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salah tatkala Aisyah ditanya mengapa wanita haid harus mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa kami mengalami hal itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dalam keadaan haid dan kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah ada enam syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Di antara syarat tersebut ada yang termasuk syurut as sihah Syarat sah. Seperti Islam. Berakal dan tidak haid dan nifas. Tidak sah puasanya seorang yang kafir seorang yang gila dan seorang yang sedang haid atau nifas. Dan di antara syarat tersebut ada yang disebut syurutul wujub. Syarat wajib. Yaitu balik, sehat, dan mukim. Tidak safar. Dalam artian, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Namun apabila mereka tetap berpuasa sebelum mencapai usia balik, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan musafir, maka puasa yang dia lakukan adalah sah. Permasalahan yang keenam, thubutu dukhuli syahri Ramadan wa Permasalahan yang keenam, Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Bagaimana cara kita menentukan masuknya Ramadan? Yathbutu dukhulu syahri Ramadan biru'yatil hilal. Menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama melihat hilal. Melihat hilal di bulan Ramadan yang menunjukkan masuknya Ramadan. Binafsihi apakah dia sendiri yang melihatnya atau bisyahadati ghairihi ala ru'yatih atau berdasarkan persaksian yang lainnya dari kaum muslimin bahwa dia melihat hilal atau ikhbarihi bidzalik atau pemberitaan bahwa ada yang telah melihat hilal dari kaum muslimin فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان maka apabila ada seorang muslim adil yang telah mempersaksikan terlihatnya hilal Ramadan maka ditetapkanlah dengan persaksian tersebut masuknya bulan Ramadan liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah faman syahida minkumus syahra falyusum Siapa di antara kalian yang melihat bulan maka hendaknya dia berpuasa. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumu fasumu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wali hadis Ibnu Umar dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamah wa amara an-nasa bi siyamihi. Aku memberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa telah terlihat, yakni beliau melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Maka beliau pun, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Maka dalam menetapkan masuknya Ramadan cukup persaksian dari satu orang muslim. Satu orang muslim. Dengan syarat muslim tersebut adil. Adil. Bukan seorang yang fasik. Yang dia mengatakan aku melihat hilal. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. radhiyallahu ta'ala anhuma Namun apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia keliru dalam menyampaikan atau misalnya dia tidak adil maka tidak diterima disebutkan dalam biografi Qurra bin Iyas ada seseorang yakni pada saat mereka uh, berusaha untuk melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan tiba-tiba di situ ada orang tua Orang tua ini melihat lalu dia mengatakan aku telah melihat hilal. Aku telah melihat hilal. Lalu kemudian ditanya mana? Ya. Yang mana? Ini sekarang, sekarang saya sedang melihatnya. Orang-orang yang muda yang ada di situ, yang hadir, mereka memperhatikan, mereka tidak juga melihat hilal. Kata orang tua ini, saya sedang melihatnya sekarang. Itu. Saya sedang melihatnya. Anak-anak muda mereka berusaha untuk melihat apa yang dilihat oleh orang tua ini. Mereka tidak juga berhasil melihatnya. Ya. Lalu kemudian mereka perhatikan. Ternyata bulu alis orang ini kepanjangan. Sampai ke depan matanya dan dia menyangka bahwa itu hilal. Ya, setelah di, dihilangkan bulu alisnya, dikatakan padanya apakah engkau sudah melihat? Saya tidak melihat, sudah hilang. <laughs> ya, nah, berarti kan masalah dalam penglihatannya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah apabila persaksian seorang yang adil satu orang itu sudah cukup. Fa'illam yural hilal. Alam yashhad muslimun adlun biru'yatih. Apabila tidak terlihat hilal atau tidak ada seorang muslim yang adil mempersaksikannya, wajib ikmalu iddati sya'ban 30 yawman. Maka wajib menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi dengan dua cara ini saja. Melihat hilal, kalau tidak terlihat hilal, maka menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Karena bulan Hijriyah dalam setiap bulan paling sedikit berjumlah 29 dan paling banyak berjumlah 30. Tidak ada satu bulan dalam hitungan Hijriyah yang berjumlah 28. Dan tidak ada satu bulan yang berjumlah 31 hari. Jadi apabila telah masuki 29 Syaban, maka kaum muslimin berusaha untuk melihat hilal. Apabila mereka tidak melihat hilal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ughmi 'alaikum fa aghmilu 'iddata Sya'ban 30." Apabila terhalangi oleh kalian ada awan atau mendung yang menyebabkan kalian tidak mampu melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dengan dua cara ini saja. Tidak ada cara yang lain. Tidak dikenal di dalam Islam menetapkan maksudnya Ramadan dengan cara hisab. Jauh-jauh sebelumnya mereka sudah menetapkan berdasarkan keputusan rapat. Maka Ramadan jatuh pada tanggal 9 Juli misalnya. Sudah jauh-jauh sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka berusaha melihat hilal di hari-hari di tanggal 29 Syaban. Ini sudah jauh sehari sebelum hari-hari sebelumnya. Subhanallah, apakah mereka menyangka mereka lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan alasan bahwa ya masih primitif di zaman Rasulullah. Adapun sekarang ini kan sudah canggih alat-alat canggih, perhitungan canggih, sehingga tidak lagi diamalkan. Sabda Rasulullah SAW, "Hada dalalun mubin." Ini kesesatan yang nyata. Para ulama menyebutkan kesepakatan bahwa tidak diamalkan hisab dalam menentukan masuknya Ramadan. Demikian pula dalam hal keluar dari bulan Ramadan, sepakat para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Maka hanya dua cara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan masuknya Ramadan. Wala yathbutu dukhulu syahr bighairi hadainil amrain. Nah, ini. Dan tidak ditetapkan masuknya bulan kecuali dengan dua cara ini. Ru'yatul hilal atau itmamu sya'bana 30 yawman melihat hilal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya Apabila terhalangi oleh kalian, tidak nampak, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka nah, ini masyarul Ikhwan, rahimakumullah yang kita bahas pada sesi pertama dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين